Segala yang diatur oleh Allah, segala perkara yang terjadi itu tidak lepas dengan qobok dan kodar Allah. Sehingga orang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah maka dia harus mengimani adanya takdir-takdir tadi dengan sikap bersabar. Di antaranya ialah dihadapi dengan sikap sabar. Disebutkan dalil yang pertama kemarin yaitu surat Taghabun Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu Barang siapa yang beriman kepada Allah maka akan mendapatkan petunjuk hatinya. Terakhir disebutkan tentang makna ayat ini surat At-Taghabun ayat 11 Naam Kata Imam Al-Qamah, qala Al-Qamah rahimahullah. Al-Qamah ini adalah imam tabi'in. Al-Qamah An-Nakhai At-Tabi'in. Min kibari tabi'in, termasuk kibar ulama yang besar di kalangan tabi'in rahimahullah. Dan dia termasuk di antara murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu banyak mengambil ilmu darinya. Berkata Al-Qamah tentang ayat ini qala huwa rajulu dia adalah seorang tusibuhul musibatu yang musibah menimpanya fayalamu annaha min indillah dan dia mengetahui bahwa musibah itu min indillah dari sisi Allah fayarda wa yusallimu maka dia pun ridho lihat di sini dia ridho wa yusallimu dan taslim pasrah menerima itu terakhir yang kita baca berkata asy Al-Utsaimin rahimahullah qauluhu ucapan Al-Qamah di sini huwa min tabi'in dia termasuk kibarnya ulama besarnya dari kalangan tabi'in adalah kata beliau huwa rajulu tusibuhul musibah. Maksudnya tafsiru al-qamah penafsiran Imam al-qamah hada min lazimil iman. Ini adalah kelazimannya iman. Kenapa? Artinya li'anna man amana billah Dikarenakan orang yang beriman kepada Allah alima anna taqdira minallah. Pasti orang mukmin itu harus tahu takdir itu dari sisi Allah. Karena ayat sebelumnya kalau antum lihat ma asabaka min musibatin illa biiznillah Ma'asobak ayat sebelumnya. Kalau antum baca, ma'asobak apa saja musibah yang menimpamu maka illa biidnillah kecuali itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sekarang musibah-musibah itu adalah Allah yang mengizinkan. Baru ayat ini Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, itu tadi ketika ditimpa musibah dan dia tahu musibah itu terjadi biiznillah dengan izin Allah. Kalau Allah belum mengizinkan orang itu mati walaupun sudah digulung oleh tsunami, dia selamat. Walaupun orang itu bersembunyi di dalam lubang penyelamat, ketika gunung meletus, kawah turun, ternyata tempat persembunyiannya malah jadi sebab kematiannya. Berarti semua itu biiznillah. Barakallahu fikum. Maka orang mukmin kata imam yang beriman kepada Allah itu dia harus mengetahui takdir itu dari Allah. Nah kalau dia tahu bahwa takdir itu datang dari Allah dengan izin Allah, fa'yarba wa yusallimu. Dia pun ridho. Ridho dengan apa yang menimpanya. Wa yusallimu, dia pun pasrah. Masya Allah, semuanya terjadi. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Ta'ala. Pasrah dia. Dia sudah lari ke gunung, ternyata gunungnya meleleh. Lari kemana antum? Tidak bisa lari. Kalau sudah datang ajal kematiannya, tetap datang kematian. Maka seorang yang ditimpa musibah, ridho dan taslim. Wa idha alima. Nah, kalau orang mukmin tadi mengetahui al-alima annal musibata minallah bahwa musibah itu datang dari sisi Allah anna al-qalbu wartah anna al-qalbu hatinya tenang hatinya pun tenang wartah terasa longgar, tidak sempit, tidak ngamuk, tidak pula marah, tidak pula jengkel dengan apa yang terjadi. Dia ribut, tenang hatinya. Kenapa tenang? Karena dia percaya kalau memang anak kesayangannya itu mati, itu yang terbaik bagi dia. Sehingga dia ketika mendapatkan musibah memang anak itu Allah berikan kepada dia, Allah yang memberi, Allah pula yang berhak mencabutnya. Semua rezeki datang dari Allah, Allah pula yang mencabutnya. Tenang. Dia pun berdoa, Allahumma akhlif alaiya, Allahumma ajur fi musibati, ya Allah, berilah pahala atas musibahku. Minta pahala. Mana yang lebih baik? Pahala atau sesuatu yang menimpa dirinya kalau sekedar musibah-musibah sakit anaknya kena musibah tadi itu dia mengharapkan yang lebih baik. Apa itu? Allahumma jur fi musibati. Ya Allah, berilah pahala pada musibahku. Pahala lebih baik bagi kamu. Jadi tenang, Allah berikan pahala. Di balik musibah ada pahala. Karena pahala itu kadang didapat dengan cara seperti itu. Kalau kondisi aman, tenang, tidak ada musibah, banyak kesempatan beramal soleh. Tetapi yang namanya dunia tempat adanya ujian. Darul bala tempat munculnya ujian-ujian. Sehingga orang mukmin ketika dapat musibah, dia sadar, berdoa, Allahumma ajur fi musibati Berilah pahala pada musibahku. Wakhluf alaiya khairan minha. Ganti yang lebih baik. Masya Allah. Anaknya mati, istrinya mati. Ternyata Allah gantikan yang lebih baik. Mungkin, sangat mungkin. Berarti seorang mukmin tenang, mungkin akan diganti yang lebih baik. Mungkin Allah akan mengganti yang lebih bagus, lebih halal, lebih toyib hartanya. Kalau yang kemarin mungkin kotor-kotor. Sehingga dia pun tenang. Tidak gelisah. Karena dia sadar awal lahir tidak bawa dunia. Lahir tidak bawa pakaian. Nah sekarang harta semuanya terbawa oleh tsunami misalnya. Habis semuanya. Anak istrinya terbawa ke tengah laut. Mati semuanya. Saya juga lahir tidak bawa apa-apa tadi. Tenang. Tidak gelisah. Itu orang mukmin. Walihada kana min akbari rahah wa tumaninah al-iman bil qada wal qadar. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin kana adalah sebesar-besarnya rasa rohah dada terasa longgar. Watumakninatil watumakninah hati terasa tenang. Apa sebabnya? yang terbesar yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian hati bagi orang mukmin al iman bil qada wal qadar mengimani terjadinya qada dan qadarnya Allah qadar Allah musibah datang dan tidak ada suatu musibah kecuali memang ada sebabnya jangan seperti orang-orang yang kufur kepada Allah bencana, musibah itu ada sebabnya. Bukan karena gejala alam, bukan semata-mata karena gejala-gejala alam yang tidak dikaitkan dengan kodo dan kodar. Ini orang yang mengatakan bencana musibah itu tidak ada hubungannya dengan dosa itu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim Ayakulu illa kadhiba. Sungguh besar kedustaan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Tidak lain mereka itu berkata dusta terhadap Allah. Sehingga kalau begitu, karena itulah Allah ingatkan bahayanya dosa. Allah ingatkan tentang bahayanya dosa. Fakullan akhadnahu bidanbih masing-masing dari kaum-kaum itu kami binasakan bidan bihi karena sebab dosanya lihat faminhum man arsalna alaihi hasiba ada sekelompok kaum yang kami kirimkan hasiba kerikil-kerikil dari atas langit bukan hujan air hujan kerikil. Bayangkan. Dari atas langit dikirimkan kerikil-kerikil. Dan sebagian mereka faminhum man akhadat husaihah. Ada yang kami kirimkan petir sehingga telinganya pecah mati. Wa minhum man khasafna bihil arda dan sebagian mereka khasafna kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan sebagian kaum lagi kami tenggelamkan di lautan sana. Firaun contohnya. Kaumnya Nabi Lut contohnya dibenamkan ke dalam bumi. Apa sebabnya? Kata Allah, fakullan akhodnahu bidan bih. Masing-masing dari kaum-kaum itu kami siksa dengan sebab dosanya. Jadi ada hubungannya dosa dengan azab. Bencana-bencana itu sekali lagi ada hubungannya dengan dosa-dosa. Sehingga tidak boleh seorang itu aman dari dosa. Wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah mendolimi mereka. Orang-orang yang tidak ikut berbuat dosa, Allah ikut ketimpa rumahnya. Qadar Allah ikut dibenamkan ke dalam bumi. Qadar Allah ikut terbawa terseret tsunami sana. Qadar Allah. Maka semua itu akibat dosa yang dilakukan oleh sebagian orang. Dia tidak berbuat dosa, tapi diemnya dia dari dosa-dosa tadi itu bisa mendatangkan adab. Falamma nasu ma Maka setelah mereka lupa dari nasihat-nasihat Allah, anjaina alladziina yanhauna 'anil su' Kami selamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran. Lihat. Maka perlu bicara. Ini mungkar, ini syirik, ini bid'ah, bicara dengan baik. Penuh kasih sayang. Bukan karena benci terhadap saudaranya. Bukan mengganggu hak azazi manusia. Tetapi sebagai rasa cinta terhadap saudaranya. Jangan sampai musibah akan datang kembali. Karena sebab dosa-dosa hambanya. Karena Allah sudah sebutkan semua itu akibat akhadnahu bidanbih. Maka Allah ingatkan fattaqu fitnah la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah takutlah kamu kepada Allah dari fitnah fitnah di situ maknanya azab bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dolim di dunia sebelum di akhirat di dunia sebelum di akhirat diazab oleh Allah namun ternyata kita disuruh takut datangnya fitnah. Musibah fitnah tadi tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja. Berarti yang tidak ikut berbuat dolim juga kadang kena. Cuman bedanya kalau dia orang mukmin muwahhid maka dia barakallahu fikum musibahnya diganti sebagai nilai pahala. Ketika tertimpa rumahnya, mati, mati syahid. Ketika terbakar rumahnya, mati syahid. Ketika tenggelam, mati syahid. Itu orang mukmin. Tapi kalau mereka orang-orang yang sudah berbuat kekufuran, kesyirikan, tidak lagi dapat nilai syahid. Kenapa? karena perbuatan dosa kekufurannya kepada Allah. Bukankah korun fakhosaf bihil ard fakhosaf bihi kami benamkan korun Barakallahu fikum apa sebabnya korun dibenamkan ke dalam bumi karena dia berbuat kefasikan menentang dan tidak mengimani dan tidak mengikuti Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kalau menimpa orang mukmin maka disikapi ridho dan taslim. Sehingga kata Allah, "Wa may billah yahdi qalbah." Yang beriman kepada takdir akan tenang hatinya, diberi petunjuk oleh Allah. Wa fi muslimin dan di dalam sahih Muslim Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hadis Imam Muslim nomor 67 dalam sahihnya membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda isnatan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam isnatan ada dua jenis ada dua sifat fi finnasi yang ada pada manusia. Ada dua jenis isnan ay khoslatan ada dua jenis perkara finnas yang ada pada manusia anak Adam huma bihim kufrun keduanya itu adalah kekufuran huma bihim kufrun keduanya itu adalah mada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab. At-ta'nu fin nasab. Mencela nasab orang lain. Apaan? Mencela. Mencela pada nasab orang lain. Barakallahu fiqh. Yang kedua, waniyahatu alal mayyit. Yang kedua, niyahah meratapi mayit. An-niyahatu 'alal mayit meratapi mayit. Barakallahu fikum. Dibawakan oleh muallif rahimahullah isnatan. Hadis Abu Hurairah Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam isnatan. Isnatan di sini kata Syekh Utsaimin mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada wasawwaqa al-ibtida'u bihi at-taqsim dan dibawakan dijadikan sebagai ibtida permulaan kalimat sebagai at-taqsim pembagian ada dua jenis sifat yang keduanya ada pada manusia Taib. Kemudian au annahu mufidun lil khusus atau maknanya kalimat isnatan itu memberi faidah lil khusus mengandung makna amalan yang khusus artinya perkara atau sifat yang khusus yang masih ada pada anak Adam yang itu termasuk perbuatan jahiliyah. Taib. Sebagaimana hadis yang lain khoslatan. Jadi isnatan maknanya khoslatan. Ada dua jenis sifat yang ada pada manusia. Taib. Lalu kata beliau, huma bihim kufrun. Huma keduanya bihim alba yah yahtamil antakun mengandung makna di sini bimakna min. Keduanya itu min termasuk di antara kekufuran. Kedua sifat, kedua perkara tadi termasuk di antara kekufuran. Karena kufur itu banyak jenisnya. Dan di antara jenis kekufuran anak Adam ini. Barakallahu fikum. Aihuma minhum kufrun. Keduanya yang melakukannya itu kekufuran au yahtamil antakuna bimakna fi atau huruf ba bihim mengandung makna fi berarti kalau diterjemah fi keduanya fihim kufrun padanya ada kekufuran keduanya tadi ada padanya kekufuran bentuk kekufuran apa diantara kekufuran yang pertama barakallahu fikum kufrun kalimat kufrun di sini isimnya nakiroh lihat di sini antum perhatikan hatani khaslatan kufrun dua sifat ini dua perangai ini adalah kekufuran wala yalzimu min wujudi khaslatain minal kufr fil mu'min ayakuna kafira namun perhatikan kata Syekh Utsaimin tidak mengharuskan la yalzim, tidak mengharuskan dari adanya dua sifat tadi dari kekufuran dalam keimanan. Kekufuran dalam keimanan. Sehingga orang itu menjadi kafir. Kama la yalzimu min wujudihi khaslatain fil kafir min khisalil iman. Lihat, sebagaimana tidak mengharuskan adanya dua sifat tadi di dalam kekafiran itu min khisalil iman, termasuk perangai keimanan. Contoh, kal haya. Contoh rasa malu. Rasa malu itu kata Nabi al haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan. Orang semakin memiliki rasa malu menunjukkan semakin kuat imannya. Malu berbuat dosa, malu berbuat jelek. Contoh yang lain apa? Saja' pemberani. Sifat yang baik. Wal karob, sifat dermawan. Tidak mengharuskan Orang yang memiliki rasa malu, rasa pemberani, dermawan, ayakuna mukminan. Itu menjadi orang mukmin, belum tentu. Perhatikan di sini. Sebagaimana tidak mesti orang yang melakukan dua sifat ini itu orang kafir secara mutlak. Bukan orang mukmin. Kenapa? Karena kufrun di sini, perhatikan, adalah pakai isim naqiroh. Kufrun. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bi khilafi qauli Rasul ini berbeda dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wasyirki wal kufri tarku salat. Kata beliau bainar rajul antara seorang mukmin dengan orang syirik dan orang kekufur adalah perkara meninggalkan sholat. Yang membedakan antara mukmin, orang musyrik, orang kafir adalah perkara meninggalkan sholat. Anda melihat di sini dalam hadis riwayat Muslim di sini beliau menggunakan isim ma'rifah. Asyirku wal kufru. Ada alif lamnya. Kalau tadi huma bihim kufrun. Isimnya nakirah. Apa bedanya? Ya ini pakai alif lam, ya itu tidak pakai alif lam. Apa maknanya? Di sini fa innahu ata bidalati alal haqiqah. Kalau pakai alif lam perbedaan antara mukmin, musyrik, kufur adalah urusan meninggalkan apa? Salat. Salat apa itu? Salat wajib. Jadi kalau dia orang mukmin, dia menjaga salatnya. Yang membedakan muslim, kafir dan syirik meninggalkan salat. Berarti kalau meninggalkannya jadi kufur dan syirik. Nauzubillah. Makanya para ulama mengatakan yang meninggalkan salat lima waktu terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Iya. Taib dengan hadis ini. Dan ini yang dipegang oleh Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin rahimahullah. Si kalau dia sudah tidak sholat, tidak sah jadi wali. Karena sudah kufur, sudah syirik. Itu resikonya berat. Nah di sini pakai alif lam. Bi an bi al adalah alal hakikoh. Di sini datang al kufur wa menggunakan alif lam. Berarti mengandung makna apa? Hakikoh, Hakikat kesyirikan, hakikat kekufuran, meninggalkan sholat. Begitu maknanya hakikat kekufuran, hakikat kesyirikan, meninggalkan sholat. Sholat lima waktu maksudnya. Meninggalkan sholat. Fal muradu bil kufri maka yang dimaksud dalam hadis ini baina rajuli antara seorang mukmin wasyirki wal kufri tarkus salat maka karena pakai alif lam kufur dan syirik di sini al kufru al mukhrij anil millah perbuatan kufur yang menjadikan keluar dari millah naudzubillah bikhilafi maji kufron nakiratun berbeda pada hadis yang kita baca ada dua sifat perangnya yang keduanya perbuatan kufur pakai kufrun tidak ada alnya fala yadullu karena isimnya nakirah maka tidak menunjukkan alal khuruj anil Islam keluar dari apa Islam bisa dipahami barakallahu fikum contoh yang lain Nabi kita bersabda bahwasanya sibabul muslim fusuk. Sibabul muslimu sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim perbuatan kefasikan. Wa luhu kufrun. Lihat. Wa luhu membunuhnya. Membunuh orang mukmin. Kufrun. Pakai kufrun, tidak ada alnya. Apa maknanya? Berarti ketika seorang mukmin membunuh seorang mukmin itu melakukan tindakan kekufuran. Tapi maknanya kekufuran bukan keluar dari Islam. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن طائفة apabila ada dua kelompok minal mukminin dari kalangan orang mukmin dua kelompok sama-sama orang mukmin apa yang mereka lakukan iqtatalu saling membunuh memerangi Fa'aslihu bainahuma maka damaikan antara keduanya. Kamu lakukan islah. Damaikan, damaikan, damaikan. Jangan dikompori malah. Kalau terjadi perpecahan, perpecahan, damaikan dan damaikan. Jangan antum ikut ngompori. Biar tambah panas. Fa'aslihu bainahuma damaikan keduanya. Syahid dari ayat wa in ta'ifatan minal mu'minin apabila dua kelompok dari kalangan orang mukmin iqtatalu saling bunuh membunuh nah, ya. ini menyerang sana ini menyerang sana saling serang-serangan sama-sama orang mukmin saling membunuh Allah masih sebut mereka minal mukminin Berarti maknanya membunuh itu bukan perbuatan kufur yang menjadikan keluar dari Islam. Disinilah bukti kebodohan Khawarij. Mereka setiap kali mendengar kufur wa malam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun yang berbuat dosa besar kafir. Setiap orang dikafirkan. Padahal tidak semua kufur dalam ayat dan hadis maknanya keluar dari Islam. Masih mukmin. Hati-hati. Barakallahu Nah, barakallahu fiikum yang pertama perbuatan kekufuran di sini yang pertama at-ta'nu finnasab. finnasat At-ta'nu finnasab. Berarti yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab. Apa at-ta'nu? Ai al-aibu fihi au nafyu. Memberikan aib, memberikan aib, mencela, memberikan celaan. Au nafyu atau meniadakan nasabnya. Dia nasabnya orang baik-baik kamu tiada, oh dia bukan orang baik. Dia tidak punya nasab. Ibunya saja begini. Sehingga tidak disebutkan nasabnya, dicela. Fahada amalun min a'malil kufur. Mencela nasab itu termasuk amalan amalan kekufuran. Hmm. Amalan kekufuran karena seorang punya nasab itu nikmat dari Allah. Nikmat yang luar biasa punya nasab yang baik. Makanya antum kalau mencari istri apa namanya? Lihat apanya namanya? Nasabnya tungkahul mar'ah li jamaliha wa li hasabiha wa li nasabiha. Kamu menikahi seorang perempuan karena apanya? Ah, cantiknya. Hartanya. Yang ketiga apanya? nasabnya. Kasihan orang tidak punya nasab. Sehingga kalau dia punya nasab yang mulia, masya Allah, nasabnya dari kakek-kakeknya semua orang baik, nikmat. Nah, nikmat yang seperti ini kamu celah. Kamu keturunan orang jelek. Ini kekufuran. Perbuatan kekufuran. Barakallah fiqh yang kedua, waniyahatu 'alal mayyit dan meratap mayit. Apa yang dimaksud meratap mayit? Ya ini perbuatan orang-orang jahiliyah yang masih terjadi di tengah umat Islam. Wahwa ayat kia al insanu alal mayyiti. Ayat kia al insanu alal mayyiti bukaan ala sifatin nauhil hamam yakni seorang menangis menangis terhadap mayit al buka alal mayit menangis terhadap mayit bukaan ala sifati nauhil hamam tapi tangisan dalam bentuk sifat Eh, seperti nauh al ini yakni merintih, menjerit begitu. Di ya yadullu ala tadajjur wa adami sobor Seorang menangis, menjerit. Tayyib, ketika kena musibah, ditinggal mati bapaknya atau istrinya, yabki. Bukan sekedar menangis, tapi sudah meratap. Apalagi setelah mencakar pipinya. Ini sudah bentuknya meratapi majid, Maka ini bukti ketidak ala tadajur marah wa adami sober tidak bersabar. Maka fahuwa munafin sabril wajib. Sikap tadi, menangis tadi dengan diiringi meratapi mayat tadi itu termasuk menunjukkan hilangnya kesabaran. Kalau sekedar meneteskan air mata, itu boleh. Ketika Nabi SAW ditinggal oleh putranya Ibrahim. Ibrahim putranya. Apa yang terjadi? Innal aina tadma'u. Kata beliau. Mata tadma' meneteskan air mata. Siapa yang tidak sedih ditinggal amati anaknya? Wal qalbu yahzanu. Hati itu sedih. Walanakulu illa mayar darab, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah lillah wa inna ilaihi tidak lebih dari itu wa inna kabika ya ibrahim la mahzunun berarti ini rahmah inna hadhihi rahmah ketika sahabat bertanya ya Rasulullah kamu menangis di pangku Ibrahim di, di saat di pangku nafasnya naik turun naik turun saat itulah Nabi menangis Sahabat yang di sampingnya tanya, ini kata, mahada ya Rasulullah." Tangisan apa ini ya Rasulullah? Innahala rahmah. Ini adalah tangisan rahmah. Sekedar meneteskan air mata, hati bersedih ditinggal anak tersayangnya. Demikian, ini bukan meratap, tapi diboleh. Kalau lebih dari itu, nah itu yang dilarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illallah dan kami sampaikan kepada jamaah insyaallah pada hari Ahad pada hari Ahad minggu ini akan ada taklim daurah bersama Al Ustaz Lukman Pak Abduh dan kami harapkan bisa hadir awal waktu jam 9 karena kajian ini hanya sampai waktu duhur. Mengingat padatnya kegiatan beliau dimulai lebih awal agar faidah lebih banyak. Sehingga kami himbau para ikhwas salafiyin, eh, ahlus sunnah, kaum muslimin semuanya hadir lebih awal. Jam 9 kita mulai insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>